Saudara hadirin, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya berkumpul di tempat ini dan dikumpulkan di tempat ini dalam satu ikatan dalam satu dakwah dakwah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua dakwah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan tauhidnya dan karunianya kepada kita semua dari sekian banyak hal banyak sekian banyak kaum muslimin namun Allah Taala memilih di antara hamba-hambanya tersebut. Mereka yang Allah pilih untuk mengenal dan mengetahui dan berjalan di atas dakwah yang hak tersebut. Adalah dia, yaitu dakwah yang kita maksudkan adalah dakwah ahli sunnah wal jamaah بفهم السلف الأمة saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut atau dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebut bagaimana kita telah meletakkan ini sebagai karunia ataupun anugerah. Tentunya tidak layak. Kalau kita yang mendapatkan anugerah dan karunia tersebut, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Memilih berjalan di atas jalan tersebut, kemudian kita tidak mengerti dan tidak memahami dakwah yang Allah Taala telah mengkaruniakan kepada kita tersebut. Apa juga tentunya sebagai suatu sebuah layakkan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada seorang hamba nikmatnya lantas dia tidak pantas lantas dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Sehingga hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ketika kita berada di atas dakwah dan di dalam dakwah ini wajib bagi kita untuk mengenali dakwah ini wajib bagi kita untuk mengetahui apa dakwah yang kita berada di atasnya tersebut prinsip-prinsipnya, akidahnya, dan kewajiban-kewajiban apa yang mesti kita laksanakan. Kewajiban-kewajiban apa yang mesti kita tunaikan berbeda dengan dakwah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Karena tidak diharapkan pula orang mengatakan dia berada di atas dakwah yang benar lantas dia tidak mengerti dan dia tidak mengetahui apa dakwah yang dia katakan dengan dakwah yang hakiki. Apa nantinya dia berjalan di atas penelitian terhadap dakwah ini, berjalan di atas penyimpangan terhadap dakwah ini, tetapi dia sendiri karena tidak mengetahui dan mungkin saja tidak ingin mengetahui Kemudian dia mengatakan, inilah dakwah yang hak. Inilah dakwah yang hak. Dalam keadaan dia membawa penyelidikan dan dalam keadaan dia membawa apa-apa yang menghancurkan dakwah tersebut waliyahullah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kita dalam pertemuan kita hari ini tentunya ada baiknya bagi kita pertama untuk kalian mengingatkan ada nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar tersebut dengan karunia yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah untuk mengenali dan berada di dalam dakwah ini dan tentunya yang kedua adalah kita berupaya untuk kembali melihat menengok bagaimana dakwah ini apa prinsip-prinsipnya bagaimana akidahnya dan juga tentunya dalam pertemuan ini harapkan kita mendapatkan keterangan atau sedikit keterangan tentang mulianya dakwah ini Bila saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Di hari kemudian nanti Ketika kita ditanyakan tentang dakwah ini Akidahnya, prinsipnya Dan apa yang berkaitan dengannya Yang kita telah menyatakan diri kita berada di atas dakwah ini Kita bisa menyampaikannya di atas fatwa Di atas Mahfirah di atas ilmu Di atas keterangan yang benar sehingga mereka yang tidak mengetahui mudah untuk menerima dan mereka yang tidak mengetahui bisa untuk masuk dan akhirnya mereka pun berjalan bersama kita di atas dakwah yang hak ini. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam membimbing kita pada pertemuan kita hari ini kita mencoba untuk melihat keterangan-keterangan yang datang yang baik dari kita ukur Jawa al-salafiyah yang ditulis oleh al-imam Fadilah Syekh Abdul Salam Ibnu Barjat Al Abdul Karim rahimahullahu taala. Saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tentunya tidak mungkin kita baca satu persatu dari halaman per halaman, maka kita akan mengambil pokok-pokok masalah yang menjadi pokok-pokok penekanan terhadap pengetahuan seorang yang mengaku berjalan di atas dakwah yang hak ini. Jika mau ditulis oleh dia rahimahullah ta'ala dalam rangka menerangkan pula kepada ini bapak-bapak prinsip Jawa seharinya yang tentunya agar mereka mengerti apa itu pokok-pokok prinsip dakwah tadi sehingga kita insya Allah Ta'ala akan mendengarkan keterangan beliau rahimahullah Ta'ala rahmatan wasi'ah. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok prinsip dakwah salafiyah yang pertama disebutkan oleh beliau rahimahullah taala al-ihtimam wal-inayah بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين dan apa yang pertama dari dakwah salafiyah adalah seorang yang mengaku berada di atas dakwah salafi ini dia betul-betul menyebutkan dirinya mengerahkan seluruh apa yang dia miliki di dalam menuntut ilmu agama di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala tentunya Bapak yang pertama ini menjadi asas yang amat penting ketika orang mengaku berada dan berjalan di atas jawa yang hakiki. Saudara sekalian hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. kelompok-kelompok yang banyak dari yang berisi dakwah salafiyah. Maka kita ketahui keberadaan mereka jauh dan tidak terbimbing oleh ini. Karena mereka terbelaskan dan jalan ini karena dia terbimbing dengan ilmu agama dan punya pula tidak terbimbingkan mereka dengan ilmu agama karena mereka tidak mempelajari mereka tidak mempelajari mereka tidak ingin mengetahui ilmu yang sudah dapati dari sebagian mereka. Mereka hanya dibarengi dengan semangat yang luar biasa. Sehingga dengan semangat yang luar biasa ini, mereka pun berjalan berdakwah katanya. Berdakwah ya Allah. Maka ketahuilah saudara sekalian yang dimuliakan dari rahmat Allah dakwah salafiyah dari mizaku atau mizat orang dari ulamaannya dan dari keistimewaannya adalah dakwah yang membimbing kepada ilmu syar'i dan menyerukan kepada siapa saja yang berintisab kepada siapa saja yang menyadarkan dirinya kepada dakwah ini agar mereka bertabaku posisi agar mereka berihtimam menceritakan dirinya di dalam menuntut ilmu agama karena agama itu sendiri Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita bukan untuk sekedar kita berada di atasnya dan berpegang ataupun memeluknya. Tetapi agama itu sendiri wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Para berhenti kami waktu ada kulli muslim. Untuk ilmu itu adalah wajib bagi setiap seorang yang mengaku dirinya berislam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah." واستغفر لذنبك maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia Allah Subhanahu wa taala saja dan kemudian meminta ampunlah kalian terhadap dosa-dosa kalian. Saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengilmui agama ini adalah wajib bagi kita semua. Dengan perintah Allah dan perintah nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Tentunya, tentunya kalau agama ini, kalau agama ini wajib untuk kita ketahui, maka orang yang yang menyandarkan dan menisbahkan dirinya kepada dakwah yang hakiki demikian pula wajib baginya untuk mengetahui dan untuk bersabab di untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam bab atau satu bab dalam kitab beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ilmu itu lebih kurang lebih terdahulu dari sebelum seorang berkata dan berbuat Ulama menyebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam bab tersebut merupakan manhaj merupakan manhaj yang mesti seorang berpegang dengan yaitu mereka mesti berilmu terlebih dahulu baru berkata dan kemudian baru beramal saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang dengan ilmu dia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dia dapat membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Demikian seterusnya. Sehingga wajib bagi kita semua untuk menuntut dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mempelajarinya dari sumber yang benar, dari tempat yang benar, dengan bimbingan yang benar pula. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak diinginkan kita mempelajari agama Allah dari sumber yang tidak benar dan dari tempat yang tidak benar Kapan kita mempelajarinya dari sumber dan dari tempat yang tidak benar, maka tidak ada bedanya kita dengan kelompok-kelompok yang lain yang menyimpang tersebut yang juga mereka mengajarkan. mereka belajar agama Allah mereka belajar kitab mereka belajar sunnah tetapi pada yang mereka menyimpang sehingga kita mesti mengetahui Ketika kita mempelajari ilmu agama ini, ketika kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini, sumbernya dari mana? Tempatnya dari mana? Agar kita selamat. Agar kita selamat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, Inna hadzina ilmun Fanzur amal ta'buduna dinahu Agama ini Ina ada ilma Sesungguhnya agama ini Diperbicarkan Seorang yang mengambil ilmu Maka dia perlu mengetahui di mana dia mengambil ilmu Lalu dia mengetahui di mana dia mengambil ilmu tersebut. Atau agama ini tidak lepas daripada pendidikan ilmu. Ya, maka perlu bagi dia untuk mengetahui dari mana dia mengambil ilmu tersebut. Saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau benar dalam penuntutan ilmunya, maka mestinya dia apa yang dia kan, apa yang dia kan, dan kepada siapa dia mencari dan kepada siapa dia mengambil ilmu tersebut. Inilah yang diinginkan dengan keterangan bertumbuh-tumbuh di dalam menuntut ilmu agama dan bertabat di Saudara sekalian, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok yang kedua, dan pokok dakwah selanjutnya الحرص على تثبيت العلم أو على تثبيت العمل للإسلام orang yang diketahui berada di atas jalan yang tentunya bersimpulah dia berada atau tidak berada di atas poin yang kedua dari dakwah dalam dia tersebut yaitu dia mesti bersungguh mesti menseriuskan dirinya, menyemangatkan dirinya di dalam mengamalkan, mempraktekkan apa-apa yang dia telah ini, apa-apa yang telah dia pelajari. Sehingga Ilmu benar ketika telah dipelajari. Ilmu ketika telah dituntut. Tentunya tidak ada lain bagi kita kecuali untuk mengamalkan. Perbedaan dakwah yang hak ini dengan dakwah yang lainnya عدم دعوة Orang-orang yang berjalan di atasnya mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Sehingga ilmu yang diamalkan menjadi barokah. Menjadi barokah seorang yang sekedar mempelajari ilmu tapi tidak mengamalkannya kalaupun dia telah mengambil ilmu pada sumber yang benar pada tempat yang benar lantas dia tidak mengamalkannya maka dia sama saja tidak memenuhi apa yang diinginkan dengan prinsip dakwah kalau dia yang berada di atasnya tersebut Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan punya amal ini dalam segala isinya baik itu yang diinginkan dengan amal ekstibas yang berkaitan dengan keyakinan baik itu dengan amal yang diinginkan dengan badannya atau kaumnya berkaitan dengan amal badan, berkaitan dengan apa yang mesti diucapkan dengan lisan. Karena ketika ada seorang yang mengaku berjalan di atas dakwah pada dia, tapi dia tidak beramal. Dia tidak dihayati dengan amalan, maka Saudara sekalian yang dimuliakan dari rahmat oleh Allah, tentunya tidak akan ada yang mengakui dan tentunya manusia akan menghindari karena dirinya ada bersiap dengan amal mereka manusia yang bahwa siapa saja yang berjalan di atas dakwah dalam dia apa dakwah yang hati pasti dia tidak melakukan amalan dari apa yang dia ingin. Hal ini mereka ketahui karena ini adalah perkara yang mau dan tersebut terhadap dakwah ini. Coba kita dengarkan apa yang dikabarkan عمل عبد الرحمن عبد الرحمن السلمي لما ذهب الذين كانوا يقرؤوننا القرآن يقي الصحابة mereka dulunya يعيشوا على القلم يوم تبدأ بعد القرآن قال طه رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يستطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا أجر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا mereka berkorban mereka dulu mempelajari Al-Quranul Karim dan situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila mereka telah mempelajari sepuluh ayat, mereka mempelajari sepuluh ayat, maka ada kemudian mereka menambahnya sampai kemudian mereka mengamalkannya sampai kemudian mereka mengamalkannya sehingga mereka pun mempelajari Al-Quran dan kemudian mengamalkannya Demikian keadaan para sahabat Nabi. Rasulullah Ta'ala Ajma'in. Karena mereka dikenal dalam sejarah Islam adalah orang-orang yang Allah selamatkan dan orang-orang yang dengan ilmu dan amalnya dibekalkan sebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat ini. Tentunya mereka adalah pendahulu kita. Berdua kita, kelompok kita di dalam beramal. Maka ini yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita semua untuk beramal. Apabila kita mengatakan kita berada di atas dakwah yakin. ilmu yang kita pelajari kita akan menyembah dan tentunya tidak akan mau kecuali ketika kita amalkan kecuali ketika kita amalkan para ulama kita terdahulu ulama sekarang para imam para ulama para imam kita dapat mereka orang-orang yang berprinsip dalam beramal sampai-sampai Dinukilkan dari Al-Imam Muhammad Sallallahu Ta'ala Belum mengatakan Berpeganglah kalian dengan azab Sampai kalau seandainya Kamu pun berpikir Berpikirlah dengan cara yang dibimbing oleh azab Artinya apa? Beliau menekankan kepada kita semua agar beramal, beramal memaju bersemangat dengan ilmu yang kita telah pelajari. Ilmu yang kita telah pelajari bukan mengenal tapi tidak mengetahui ilmu. Saudara hadirin yang dimuliakan dari Muhammad oleh Allah. Beramal dengan ilmu tersebut membawa kita kepada keberkahan membawa kita kepada keselamatan. Adakah keimanan tentunya hal ini? Mana yang fitnah? Mana yang kerusakan? Tentunya pada hari ini. Maka kita ketahui yang masuk ke dalam fitnah dan kerusakan tersebut adalah mereka orang yang bermalas-malasan dengan amalan. Adalah mereka orang-orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan amalannya. Padahal kalau mereka menyibukkan diri dengan amal dan apa yang mereka ketahui dari ilmu, maka mereka tidak akan selamat. Mereka tentunya akan selamat. Tetapi karena mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui dari ilmu tersebut, maka mereka pun tidak selamat karena Ketika datang itu, dikatakan perubahan maka kita dapat di para ulama kita yang tentunya mereka paham terhadap fitnah dan perubahan tersebut kita dapat di mereka adalah orang-orang yang bersungguh dan di dalam beramal dari amalan ibadah-ibadah sunnah dari amalan apa dari amalan yang membimbing mereka kepada tasawuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mereka kita dapat orang yang jauh daripada bisnis, orang yang jauh daripada kerusakan. Tetapi kita melihat orang yang terjatuh di dalam fitnah, orang yang terjatuh di dalam kerusakan adalah mereka orang-orang yang bernas Orang-orang yang إلا رسولكم إلى يوم العمل والله تعالى أعلم بالصواب demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Suhaib Ibnu Iyad rahimahullah taala لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما Berkata Zubair bin Iyad rahimahullah taala Seorang kalaupun dia dikatakan belajar ilmu maka dia tetap ternilai sebagai seorang jahil sampai dia beramal. Sampai dia beramal. Kapan dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari, maka dia dipandang sebagai seorang alim. Orang yang berilmu. Bagi hadirin yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah, kita bukanlah orang-orang yang mengumpulkan ilmu, berbangga dengan mengumpulkan ilmu, tapi sunyi dan tidak pernah mengamalkan ilmu tersebut. Al-ilmu Laisa bi kasratil riwayah ولا بكثرة الكتب ولا بكثرة الكتب ilmu itu dikatakan oleh para ulama bukan semata-mata kita memperbanyak riwayat bukan semata-mata kita mengumpulkan banyak kita walakin ayu malabih tetapi ilmu itu apabila diamalkan ilmu itu apabila diamalkan dengan saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tentunya dari prinsip yang kedua kaitan dengan dakwah tadi kita tentunya mengaku Ini yang mendahulukan dan menyebabkan diri kita kepada dakwah yang pasti Dan alhamdulillah dengan karunia Allah kita berada di atas dakwah yang pasti Maka penting untuk kita katakan ilmu yang kita tuntut, ilmu yang sekian lama kita ngaji perlu kita baru kita amalkan. Mungkin itu sebagai tambahan terhadap poin yang kedua ini. Ini bukan alam fitnah, ini bukan alam kerusakan yang terjadi. Di luar sana, tempat-tempat manusia kita dengarkan orang-orang yang menyimpan dan dari orang-orang yang tersesatkan di dalamnya. berbeda. mereka mengatakan kita belajar mari kita belajar kita sibukkan diri kita dengan belajar sebetulnya kalau kalau dipandang sembilan, maka kalimat ini adalah kalimat yang karena menunggu kita untuk belajar. Tetapi mereka yang mengatakan dengan kalimat tersebut, mereka adalah orang yang terjatuh di dalam banyak itu Di dalam banyak perunggakan karena belajar kalau hanya sekedar belajar tanpa dibarengi dengan mengamalkan apa yang diinginkan dari pembelajaran yang tersebut itu tidak tidak sempurna dan tidak memenuhi apa yang diinginkan dari kalimat belajar tersebut karena konsekuensi dari belajar adalah kita mesti mengamalkannya kita telah dengarkan tadi apa yang dikatakan Buddha dari dunia. Seorang dikatakan berilmu apabila dia mengamalkan. Kalau dia tidak mengamalkannya, dia tidak dikatakan berilmu. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kita belajar, tapi kita mengamalkan dulu. Kita belajar, tapi kita mengamalkan tidak. Misal, di antara bentuk amalan tersebut, kita mempelajari akidah, maka mesti kita mempraktekkan akidah tersebut. Kita mengenali bahwa ini maka mesti kita mencari syirik tersebut. Kita memberikan cara muda dan pendidikan tersebut. Dan kita membawa manusia kepada kaum islam Ketika kita belajar dengan dalam dunia, maka tentunya kita mesti mengamalkan bahwa ini adalah sunnah. Kita mesti mengamalkannya. Dan tentunya kita harus mencari apa yang menjadi sunnah tersebut. Daripada kita. Ketika kita belajar tentang akidah, tentang manhaj, maka tentunya kita mesti mempraktekkan manhaj dan akidah tersebut. Lantas kita mesti menjauhi dari apa yang menjadi akidah dan memiliki mana tersebut. Kita mesti memperingatkan manusia dari apa yang memiliki hati dan mana tersebut. Demikian seterusnya wa a'lam sholat. Hingga berilmu, mempelajari dan juga beramal wallahu a'lam bishawab. Saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang kedua. Apa yang berikutnya? Prinsip yang berikutnya al-aslu Ad-da'watu ila Allah ala basirah. Bapak yang ketiga adalah berdakwah ilmu mendakwakan agama Allah ini tentunya di atas basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني katakan Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka manusia, ini adalah jalan. Ini adalah agama Allah yang aku jalan, yang aku dakwakan. Agama ini kepada manusia, aku dakwakan agama ini kepada manusia. Allah wasiyahim di atas ilmu di atas ilmu saya dan orang-orang yang mengikuti saya wa man ittaba'ani Saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab Allah adalah bukan salah satu prinsip yang agung dari Jawa yang hakim, Namun tentunya Jawa Allah di sini tidaklah dipikul oleh semua pihak, dipikul oleh semua orang. Tapi Jawa yang hakim, Jawa menyampaikan agama Allah kepada manusia mesti dibawa oleh mereka yang memiliki ilmu masih dibawa oleh mereka yang memiliki ilmu karena yang tidak berilmu tidak berhak untuk menyampaikan jawab tapi walillahilham walillahilham sebagaimana poin yang pertama tadi kita dengarkan walhamdulillah dakwah salafiyah poin dan asas yang pertama adalah bertawakal fiddin bertawakal fiddin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala kemudian mengamalkannya kemudian mengamalkannya hingga ketika ada yang menyerukan menyampaikan dakwah Allah yang didapatkan mereka berjalan di atas dakwah salafiyah walhamdulillah mereka mendakwakannya di atas kafirah, di atas kafirah, di atas ilmu namun bukan berarti bukan berarti bahwa setiap kita yang telah berada di atas dalam dia ini semuanya dengan tanpa bimbingan ilmu dengan tanpa pengetahuan yang pasti semuanya lantas menyampaikan dakwah Allah semuanya menyampaikan ya Allah. Namun hanyalah mereka yang telah menjalani pada yang pertama martabat mempelajari agama Allah dengan benar dan baik. Mereka yang membawa amanah berdakwah Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Perkara dakwah antum khatimah. Amruha Kabila Perkara dakwah Perkara yang berat Perkara yang tidak semudah dan tergampang dengan perkara-perkara yang lain. Karena berdakwah Ya Allah membawa kepada Allah Subhanahu wa taala membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau memang kita bukan orangnya, tidak ada ahliya, tidak ada kemampuan bagi kita untuk berdakwah ya Allah dengan ilmu yang atas basirah maka jangan kita masuk dalam Jangan kita masuk ke dalamnya. Allah a'lam Ini akan merusak dakwah itu sendiri dan akan mengacaukan dakwah itu sendiri. Wallahu maha Betapa banyak kekacauan, betapa banyak kerusakan yang terjadi diakibatkan mereka katanya ingin berdakwah tapi tidak tapi tidak memiliki ilmu. Menyaksikan banyak ungkapan terjadi. Mereka katanya ingin berdakwah tapi tidak memiliki ilmu. Baik dakwah di sini dengan lisan, baik dakwah di sini dengan tulisan, tentunya harus memiliki ilmu. Tidak dibenarkan Seorang menyampaikan sesuatu dari agama Allah, baik itu dengan lisan ataupun dengan tulisan tanpa dibimbing oleh ilmu. Terutama yang terjadi padanya akan usaha. Sebagaimana apa yang kita ketahui, telah terjadi pada hari ini. Ungkapan dari mereka orang-orang yang tidak terbimbing dengan ilmu tersebut dan mencoba katanya untuk berdakwah Allah akhirnya agama ini bukan jadi baik di mata mereka, bukan jadi baik di mata manusia, tetapi menjadi bahan kerjaan dan bahan celahan bahkan menjadi bahan olok-olokan buat yang Demikian saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hingga siapa yang telah memiliki ilmu dan padanya ada pengetahuan ilmu, setelah dia mengamalkannya, dia mendakwakannya dia mendakwakannya wallahu a'lam bishawab Saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis, "Balighu anni walau ayat, balighu anni walau ayat." Sampaikanlah itu walaupun satu ayat. Sampaikanlah itu walaupun satu ayat. Ulama menerangkan punya dimaksud dengan banyak bantu ani walau ayat diberi. Diberi. Karena menyampaikan apa yang datang dari Rasulullah sebab yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut baru disatukan tentunya lebih dulu mengetahui apa yang ada pada diri Rasulullah baru kemudian disampaikan. Tidak mungkin orang mengatakan ini dari Rasulullah lantas dia tidak mengetahui itu dari Rasulullah Shallallahu mama Wasallam. Dan mengetahui dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui tentunya benar dan tidaknya kabar tersebut mengetahui dan mengetahui dan memahami orang tersebut dengan pemahaman yang benar. Di pertama mengetahui benar dan tidaknya sohid dan tidak. Kedua memahami apakah kedua memahami bagaimana kabar tersebut sehingga dia menyampaikan kehadapan manusia dengan penyampaian yang benar. Allah mengucapkan ketika khabar tidak diketahui oleh dan tidak dan tidak diketahui pemahamannya bagaimana lantas disampaikan begitu saja ini tentunya bisa jadi masuk dalam ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar Siapa yang menyampaikan sesuatu yang itu disandarkan kepadaku dengan bentuk perusahaan dengan kesengajaan maka dia siapkan tempat duduknya dari hati neraka. Saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah بالجماعة وضع الفتن برداوة إلى الله على بصيرة برداوة بجلال الله دي على البصيرة والله أعلم بالصلاة برداوة بجلال الله juga يعمل في ذلك هذا لا يساوي ما وداوى حيث صوته دعوة ولا توقيفية دعوة يعني ما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الخير كل بحثي bukan jawab yang masih diraba-raba, bukan jawab yang masih diterka-terka, tetapi dakwah yang sudah pakai sudah mati. penelitian. Karena siapa yang berdakwah dengan berapa, raba Siapa yang berdakwah tidak sesuai yang disampaikan, dengan maka tentunya dia akan terjadi di dalam kerusakan. Wafat sekarang dia akan terjadi di dalam kerusakan dan Allah selamat Seperti sebagai satu contoh dalam kelompok kelompok yang terbesar di dalam dapat didakwa mereka Dawa mereka menggunakan parlementer Dawa mereka menggunakan alat-alat yang diharamkan untuk berdakwah Dawa mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah munkar. Dakwah mereka dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya kegiatan tersebut tidak pernah dijalani oleh Nabi ketika berdakwah. Ini wasiatullah memberi kerusakan yang amat jahat terhadap agama itu sendiri walaupun dengan atas nama walaupun dengan atas nama dakwah إلى الله والله أعلم بالصواب Ini tentunya kembalinya kepada kita semua. Sebagaimana telah disebutkan tadi, diterangkan tadi bahwa dakwah itu di atas waktu. Dakwah itu di atas waktu, di atas ilmu. Dakwah itu amruha mafirah. Perkara yang sangat berat فسبحانك ربنا بالقرار التي تنفى بصيرة وذكرت عظيم يوم مجدد لم برحمته قال الله سبحانه وتعالى مولانا قل أبدا الإسلام manifestan en la palabra para guiar. Manifestan en la palabra en más. Lanzas vía mancoba. Pronto menggunakan apa yang datang dari pendapat apa yang datang dari orang dunia pandangan tentang dakwaan. Sebagai hasil kita dapati mereka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Mereka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Di mana kita dapati dakwah karena dia ini akan berjalan dengan baik akan berjalan dengan lurus apabila dibawa oleh mereka orang-orang yang memiliki maksimal Tetapi karena muncul orang-orang yang seperti tadi kita sebutkan maka terkesanlah dakwah dia tersebut dakwah yang serampangan dakwah yang tidak dibimbing oleh ilmu karena menggunakan pendapat menggunakan pandangan dan bahkan menggunakan perasaan Afidiyah menggunakan perasaan wallahu musta'an maka saudara khawatir yang dimuliakan oleh Allah perlu kita ketahui dakwah Allah ala basirah dakwah Allah ala basirah yang tidak berhak untuk berdakwah dan tidak berhak untuk menyampaikan dakwah tidak berhak untuk mengajarkan agama Allah maka baginya untuk dia. Karena dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Wallahu musta'an. Kemudian, apa yang keempat? Apa yang keempat? Al-Abu Rabi Al-Ihtimamu bi Aqidah Islam ilman wa amalan wa ta'liman bersungguh-sungguh dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mempelajari akidah dalam mengamalkannya dan mengajarkannya bersungguh-sungguh mempelajari akidah mengganggu dan mengajarkannya. Saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan punya kita ketahui dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Untuk menyembah hanya kepada Allah Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala illa liya'budun. Tidak ada menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yaitu bisa sudah dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyembah kepadanya. Dan tentunya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Taala tidak memerintahkan kita meminta kepada dan tidak membiarkan kita begitu saja. Tetapi Allah memerintahkan kita meminta kepadanya dengan bimbingan diutusnya seorang nabi dan rasul. Diutusnya para nabi dan rasul sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau وفي هذه المقصود فيما آية يقول محمد صلى الله عليه وسلم بوجود كبائر إن ونسبة الله سبحانه وتعالى من الجبال بمن بمن بمن إذا إذا نسبة إذا إذا نسبة ما تحكم لمن إلى الإسلام Tapi ternyata kepada Allah dengan bimbingan dan petunjuk dan تطلبه بل بني صلى الله عليه وعلى آله وسلم sehingga itu perlu bagi kita untuk mempelajari bagaimana benar peribadatan kita kepada Allah sesuai dengan bimbingan dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita bertumbuh sungguh di dalam mempelajarinya kita bertumbuh sungguh di dalam mempelajarinya di dalamnya dakwah ini karena mereka berserius orang-orangnya berserius bertumbuh sungguh di dalam mempelajari akidah mempelajarinya mengamalkannya dan mengajarkannya Tidak seperti dengan dakwah-dakwah yang lain. Yang diketahui dari dakwah-dakwah yang lain tidak ini belajar Ada punya mereka katakan belajar akidah. Sebagaimana sudah ada di antara mereka mengatakan tidak belajar akidah. Maka akidah yang mereka maksud adalah akidah yang diinginkan dengan apa yang kita diterima dan diterima oleh akal ketika akal kita bisa berkenan kepada mereka dan ketika akal dalam hal ini menolaknya maka itu bukan bukanlah akidah sehingga akidah di sisi mereka adalah akal mereka akal mereka apa yang diterima oleh akal itu laku apa yang tidak diterima oleh akal itu bukan akidah Inilah yang disebutkan oleh Mu'tazilah. Inilah yang disebutkan oleh Mu'tazilah dan yang sejenisnya. Sampai mereka mengatakan dirinya al-muwahidin. Mereka mengatakan dirinya al-muwahidin. Mereka menyebut dirinya bahwa mereka lah al-tauhid. Mereka al-tauhid. Tentunya tidak demikian saudara sekalian yang dimuliakan dari Allah Sebagaimana tadi telah kita terangkan bahwa akidah yang benar, yang terbimbing sebagaimana diajarkan, yang dibimbing kepada kita oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Juga mempelajari akidah ya. mempelajari akidah ya. tidak hanya semata-mata pembelajaran sebagaimana disebutkan oleh Abu Fidan pada hari ini ayo kita sibukkan diri kita belajar akidah karena dengan akidah nanti manusia akan selamat katanya. Ketika dengan melihat perkataannya juga benar, dengan mempelajari akidah benar. Tetapi apa maksudnya? Mempelajari akidah tersebut hanyalah sekedar kita mempelajari akidah. Ada pun dalam bentuk pengamalan maka tidak diamalkan. Sehingga kita melihat mereka yang mengambil kepada pembelajaran akidah mereka bersama ahli tidak wal Allah. Mereka bersama yang timur. Apakah benar pembelajaran mereka terhadap akidah? Jawabannya tentunya tidak benar. Akidah untuk diamalkan akidah yang kita pelajari untuk diamalkan. Dan dalam bentuk amalannya menjauhi ahli diri, menjauhi ahli batin, menjauhi ahli al menjauhi, menjauhi ahli awal wal bidah, dan itu dari mempelajari hatinya karenanya keimam mempelajari akidah dan mengamalkannya juga setelah itu mengajarkannya para ulama kita menulis kita akidah para ulama kita menulis kita akidah yang tentunya kalau kita kitab itu kita pelajari kita akan jauh daripada kebatinan jauh daripada penyimpangan jauh daripada kejina, jauh daripada alu balala jauh daripada alu bidah wal awa wal zar wal mukjar, karena kita mempelajari akidah tetapi apa makna kita mempelajari akidah menurut perkataan mereka adalah tidak tidak tidak usah tidak usah ribut-ribut, tidak usah ramai-ramai untuk mengatakan ini hafir, ini mungkar karena ini nantinya akan memecah dan akan menjadikan umat Islam ini terpecah, salafi ini terpecah dan seterusnya menurut kami. Tidak mempelajari akidah dengan mengamalkan dan mengajarkannya. Mengajak akidah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Beliau ajarkan akidah tersebut dari awal mereka mengenal Islam sampai beliau wafat sampai beliau wafat. Sehingga tentunya di sini bahwa pelajaran kepada akidah tidak ada habis dan tidak ada habis makan Tidak ada habis masanya. Setiap kami mendapatkan kita nanti nasihat kepada para ulama yang masih hidup sekarang ini atau punya kedaulatan beberapa tahun yang lalu. Ketika kita minta wasiat kepada mereka, wajibkan kami kaum muslimin yang ada di sini atau wajibkan anak-anakku dari mereka dalam diri yang ada di negeri ini dan seterusnya dari minta untuk diwajibkan minta untuk diwajibkan maka sekarang mereka yang paling pertama dan paling utama mereka katakan setelah berwasiat kepada takwa kepada Allah untuk istimewa untuk berserius bersungguh-sungguh membaca kitab akidah, membaca kitab akidah, dan bahkan ada yang dalam mereka yang merumuskan kitab akidah tersebut, seperti akidah, Allah wasitiyah seperti akidah, asal ini seperti kita akidah akan disuruh kita sunnah kita sunnah Imam Muhammad كتاب السنة لابنه كتاب السنة المجد بن al عاصم dan kitab sunnah yang disebut dengan kitab sunnah al-Al-Bukhari atau kitab al-Syariah sebagaimana disebut kitab al-Syariah al-Mahdi yang semuanya adalah kitab akidah. Atau dengan kitab akidah yang disebut sebagai kitab akidah yang disebut oleh para ulama dan semua yang kita bisa yang disebutkan tersebut baik dengan penyebutan secara langsung ataupun secara umum kita dapati telah memanggil kita dan menyuruh atau perintahkan kepada kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja juga mengajari kita prinsip berakidah dan mengajari kita untuk menjauhi alim batin menjauhi alim batin membantah kelakuan ini yang cara ihtimam. Ihtimam berikut bersungguh-sungguh membaca kitab akidah. Maka tentunya kita bacakan kepada diri kita setelah mengetahui poin yang keempat agar bersungguh di berbaik membaca kitab-kitab akidah. Kita bisa akidah oleh Allah kita. Ya Allah, Alhamdulillah kita tersebut beredar dan ada wujudnya dengan kita kita pelajari, kita amalkan dan kita ajarkan. Artinya kita pelajari, kita amalkan dan kita ajarkan. Sehingga mereka yang mengaku dan menyebabkan dirinya kepada dakwah yang pasti paham akidah yang benar, mengamalkan akidah yang benar kita mau mengharuskan kita mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, atau keluarganya, ataupun saudara-saudara dan kerabatnya. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah, belia. Baik nantinya kalau misalnya anda dari mana, di atas jalan apa, soal menandakan di atas dari itu dapat tercerminkan dia orang yang mempelajari akidah di antara dan mengamalkan akidah tersebut dan dia memberikan pengajaran jadi kepada akidah. Allah alam Di antara masalah yang telah mendatangi kita menasihatkan dan menguatkan kepada kita seperti yang disampaikan Syekh Farid Alhamdulillah Ta'ala sebagaimana yang ma'ruf di sisi kalian Beliau setiap tahunnya datang ke negeri kita Alhamdulillah memberikan keterangan-keterangan ilmu faedah dan manfaat yang kita dapatkan banyak dalam satu masjid para Jumat Berhubungan beliau pada pertemuan pada Jawa beberapa waktu yang lalu beberapa tahun yang lalu beliau mengajarkan kepada kita para doa agar keimanan ditutup di hatinya berserius bersungguh-sungguh dengan kita kita hati kalau ternyata dengan kita akidah ini bersaing tidak pernah kalian mengimani karena khawatir nanti di ada faedah yang terbunuhkan kalian mengulangi kalian mempelajarinya dengan betul-betul mempelajarinya dengan pemahaman yang matang Demikian saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini bagaimana saya? Akan tertutup, akan berguna para ulama kita itu baru-barukan yang mengajarkan kita ini. Asyik berdoa kepada Allah Taala. Asyik Muhammad Bukhari Mujahidin Rahimahullah Ta'ala dan yang lainnya para ulama yang kita sebutkan namanya Tuhan Allah tidak dalam mereka dibuka untuk mereka umur mereka dibuka kita katakan karena ternyata mereka telah mendahului kita setelahnya dan mau kita dapati mereka di majlis mereka dengan puncak umur mereka mereka mengajarkan kita mereka mengajarkan akidah wasfiyah mereka mengajarkan akidah nan al-tawawi dan yang lainnya dari kita kita akidah kita butuhnya usul sunnah karena kalau mereka sudah sudah pernah mempelajarinya di masjid di masa muda dulu mempelajarinya di hadapan saya dan ketika mereka sudah berumuran sampai kepada saat ini ya atau jenggot mereka menguji dan sampai kepada menguji umur mereka kalau mereka menyibukkan dengan mempelajari pembelajaran dan mengamalkan maka tentunya cukup pada waktu itu pada masa usia muda mereka. Tetapi kenapa tidak disebutkan dengan waktu tersebut? Karena dunia penting umat ini butuh pengetahuan kita juga butuh peringatan, butuh diingatkan. Allah alam Bahasa saudara hadirin yang dimuliakan dari Muhammad oleh Allah. Ini dua kata beliau. Kita katakan banyaknya anak-anak muda kita atau saudara-saudara kita baik itu juga dalam kalangan dulu di hari ini demikian mereka katakan di hadapan para televisi mereka katakan Jangan sibukkan diri kalian dengan guru. Jangan sibukkan kalian dengan membaca. Sibukkan diri kalian dengan baca. Sibukkan diri kalian dengan sudah kitab akidah. Luar biasa. Kalimat yang hak umida tapi batil. Kalimat yang hak tapi diinginkan kemampilan, Sibukkan kalian dengan belajar, dihubungkan kalian dengan dengan kitab akidah. Apakah mereka tidak tahu bahwa kitab akidah itu adalah kitab penghubung? Apakah mereka tidak tahu atau kurang pura tidak tahu bahwa kitab akidah yang ditulis oleh para ulama itu adalah kitab hukum? Tentunya sebagai pemahaman yang mudah kita terima Ketika para ulama mengatakan ini tauhid, ini akidah yang benar, yang menjadi daripada itu Ada nasir atau akidah yang tidak benar. Itu itu sudah mafhum. Mafhum yang didapat dari pembelajaran akidah atau tauhid. Kalau nah, ketika diajarkan ini akidah, ini tauhid, tentunya akan didapat di sana yang memiliki akidah dan tauhid tersebut. Dan ketika didapati akan akidah dan surat tersebut, maka tentunya akan dipaham bahwa yang memiliki akidah dan tauhid tersebut adalah kebenaran. Itu yang dipahami. Terlebih-lebih mereka tidak sekali di dalam kitab akidah, di dalam kitab al di dalam kitab akidah, di dalam kitab-kitab tauhid yang mereka katakan kita belajar kitab tauhid, ayat kita belajar kitab akidah atau kita belajar belajar saja? tidak usah disibukkan dengan kita berurusan dengan dalam bila kita tersebut ada gugur kepada alul hak dan batil yang terang terang. tetapi apakah mereka benar mengajarkan manusia kepada akidah yang benar yang mereka katakan ayo belajar belajar ternyata tidak mereka buta untuk memalingkannya kalau memang benar mereka mengatakan kita belajar kita akidah maka mereka akan membantah kewakilan maka mereka akan membantah kewakilan dan kita kita akidah itu para ulama tersebut adalah kita berhubung dengan sendiri semua kita akidah itu mereka adalah kita berhubung dengan sendiri Demikian, Wallahu a'lam bishawab. Jadi, ini mana munafik itu bin akidah anda orang yang masya Allah dia mendahulukan kalau dia diajar untuk ibadah secara akidah dan mengatakan tidak kita dengan dia kita butuh kita butuh aku mau beli kita butuh kita yang lainnya ilmu alam mereka mempelajari tentang akidah ini tanda orang orang yang bakal umat. Ini tanda orang yang bakal umat. Betapa banyak muslimun yang menyimpang yang tidak menyimpang dari kudanya. Betapa banyak mereka berbangga dengan ilmu-ilmu Kenapa? Itulah akibat mereka kita kita kitab akidah. Meremehkan kita kita akidah. Maka saudara hadirin yang dimuliakan dari Muhammad oleh Allah, Ehtimam bin akidah ilman wa amalan wa tadrisan atau kaliman, إننا نقضي فقط دعوة سلفية والله أعلم بالصواب Kemudian yang berikutnya الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك فالكون كله تعالى السنة bersederhana untuk mengamalkannya dan mendakwakannya. Asalnya, kalau kita amalkan, tentunya setelah tersenyum dan bersungguh-sungguh mengetahuinya, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mendengarkan Rasulullah mematuhi beliau, kalian akan mendapatkan hidayah. فمن أمدك المال واتبعوه لعلكم تهتدون في كل النبي صلى الله عليه وسلم maka kalian akan mendapatkan petunjuk semua sunnah beliau membimbing ke arah an-najah karenanya العلماء انه يتهم السنة كسفينة نوح من غفلها نجا ومن تخلف عنها او تركها اهلكها وخلق Berkat seperti perahunya Yang mana bahra tersebut pasti dia akan mati. Dari ada Allah Subhanahu wa yang mendatangkan di mana bumi oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang mengatakan dari orang selanjutnya dan ada yang memancarkan dari permukaan bumi. Yang paling keras kepadamu Bukan kamu aku Siapa yang berpegang dengan akunnya Mengamalkannya mendakwakannya, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Tetapi siapa yang meninggalkan perahu tersebut, enggan untuk naik ke bahasa Nuh tersebut, dia akan selamat. Dia akan selamat. Demikian pula siapa yang tidak bersilu, tidak berburu kepada benar, tidak menanamkannya, maka juga dia akan tenggelam ataupun berada, sebagaimana dia meninggalkan kembali. Saudara hadirin yang dimuliakan dari Muhammad ya Allah. Selamatnya para ulama sunnah dan segala macam perusahaan di sana mereka berpegang dan Segala macam fitnah datang mereka tidak dapat dipokok dan tegak. Karena mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. itu pula kalau kita ingin selamat sebagaimana mereka, kita mesti seperti mereka. Beramal dengan sunnah. Rindu dengan sunnah. Beramal dengan sunnah. Dan mendakwakan sunnah pada diri kita, pada anak-anak kita, keluarga kita, dan sekitar kita masyarakat. Islam yang disamakan. Namun kalau kita meninggalkannya, maka gambaran seperti kau dari hutan. Demikian kita dapat para penyebut kepada fitnah Ketika mereka meninggalkan sunnah, maka kita dapat mereka menyuruh kepada dunia. Kita dapat di antaranya mereka bahkan menggunakan sunnah setelah sebelumnya mereka menyuruh kepada dunia. Kenapa demikian? karena mereka meninggalkan sunat itu setelah mereka umumkan kepada kita. Di dalam hati mereka menjadi orang-orang yang bersama oleh itu. kita dalam mereka bersama orang-orang yang menyeru kepada wahdatul adian persatuan agama kita dapat mereka bersama orang-orang yang mengkabir-kabirkan kaum muslimin kita dapat mereka dari kalangan takfiriyun ketika meninggalkan sunnah ketika meninggalkan sunnah wajib bilang, فإنه لا من المجاهدة للرحمن والأنصار فإذا إذا ما ذاك الكتاب على يتجاوز وتتعثرون احتمال بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا secara lahiriahnya, zahiriahnya, secara batiniannya, Jangan kalau dikatakan sunnah, lantas kita mengatakan tadi ini hanya sunnah. Sunnah adalah hal yang dikerjakan dapat pahala dilakukan tidak mudah, tidak mudah. Ini adalah perkataan yang nantinya akan membawa kita kepada perbedaan dan meninggalkan sunnah secara keseluruhan wajah Allah. Bagi kita untuk menampakkan sunnah. Membaikkan sunnah. Ini tanda bahwa kita dapat tauhid, dapat hidayah dari Allah dengan sunnah yang kita kerjakan yang kita kerjakan jangan kita pernah marah dengan sunnah sehingga kita mengatakan ini adalah hal yang sunnah saja. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an. Banyaknya mereka yang telah mendapatkan jalan yang tak pernah seperti tadi. Mereka ini ada அதுவே கூட்டு Allah Allah tidak mungkin. Kedua ada wasi, ada wajib. Kata beliau, kalau tadi kita sama mengerti ini dulu, maka dengan sunnah ini menjadi semboyan menjadi semboyan adapun ketika ini diperhadapkan dengan dunia kita atau apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kelayakan dunia kita, maka bukan dunia yang dimuliakan, tapi dunia dan tidak kelayakan dunia itu yang dimuliakan. Itulah yang mesti Itulah yang mesti dijauhi bukan sunnahnya. Namun ada di hadapan saudara kita. Kita dapati saudara kita dengan sunnah. Ketika berhadapan dengan tinggal sunnahnya dunia ini yang lebih utamakan. Allah kita Kalau ini menjadi kebiasaan kita, menjadi hal yang mudah dunia maka ketahuilah itu awal perubahan dan pertama kita akan itu awal perubahan dan pertama kita akan lupa meremehkan dan berbudak mudah mendapatkan sunnah Allah a'lam bishawab. Seperti sebagai contoh, Berbagai sesuai dengan adalah berpakaian yang diharapkan kita disemangatkan kita untuk berpakaian dengan cara tetapi Di sana kita dapat kemudahannya. Saya nantinya tidak akan bisa mendapatkan, tidak akan bisa mendapatkan dunia Saya tidak akan bisa mendapatkan dunia saya. Ini dengan pandangannya yang Allah yang datang bahwa dirinya hanya sebatas itu saja. Ketika dia telah berani mengatakan demikian, maka dia telah orang Tidak lama kemudian dia menjadi orang-orang yang meremehkan sunnah dan tidak lagi bersama dengan orang-orang yang melanggar sunnah dan salah satunya dia orang-orang yang masih jalan. Karena itu tidak mau nafsu Isa yang datang sesuai dengan nama yang diberikan. Wallahu musta'an. Dia tidak lagi menampakkan pakaian sunnah. Dia sudah memakai pakaian kalau begini, bagaimana Allah begini berpakaian pakaian yang tidak menunjukkan bahwa ini adalah orang yang berjalan di atas sunnah jangan dengan turun dia pakai pakaian alat kadarnya yang tadinya dia pakai garis hari dia pakai baju untuk keluar berjalan di jalan bertemu dengan manusia lantas tidak lalu kemudian dia merubah ukuran rambutnya sebagaimana anak-anak yang tidak terbimbing oleh saya oh, dia bukan lagi orang yang bukan bukan dia katakan kalau dia meninggalkan sunnah dunia saya akan pada ayat subhanallah, penegakan terhadap sunnah mengakibatkan seorang mendapatkan kesuksesan atau penegakan terhadap sunnah seorang akan mendapatkan kesuksesan ini dan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. الله سبحانه وتعالى ايضا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم katakanlah apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fattabi'uni maka Allah akan mencintai kalian akan mengampuni kalian dan Allah Taala wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang berkata Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah taala جعل الله علام حبه إياهم اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda orang ini dicintai adalah apabila orang ini mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Orang ini dicintai apabila dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ya, yang dicintai oleh Allah, Allah tidak akan melintarkannya. Siapa ya, yang dicintai oleh Allah, Allah tidak akan mencelakakannya. Siapa ya, yang dicintai oleh Allah, Allah tidak akan membinasakannya. Dan siapa yang dicintai oleh Allah, tentunya Allah akan menyelamatkannya. Bersungguh-sungguhlah pada sunnah. Bersungguh-sungguhlah pada sunnah. Berseriuslah pada sunnah. Wallahu a'lam bishawab dengan mengikuti, mengamalkannya, mempraktekkannya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang berikutnya Al-Abu Sadi Al-Irtibat Al-Wasif di ulama sunnah dari prinsip dan pokok dakwah salafiyah atau ukur dakwah salafiyah maka dapat dakwah ini dan orang-orangnya selalu mengikat dirinya selalu mengikat dirinya dengan para ulama as-sunnah lalu mengikat dirinya dengan para ulama as-sunnah mengikat diri dengan ulama as-sunnah tentunya diinginkan dengannya al-akhdul atau akhdul ilmi anhu mengambil ilmu dari ulama mengambil ilmu dengan belajar di hadapan mereka mengambil ilmu dengan mendengarkan bimbingan mereka ataupun al-istifadah minhum fil tawjih wal yaitu selalu mengambil faedah dari pengalaman dan arahan dari bimbingan mereka baik itu tentunya dengan fatwa mereka mereka. Apapun tindakan Tuhan, tindakan mereka. Karena seorang yang dulu dia dapat mendengar, kalau dia tidak mendengarkan ilmu yang diberikan oleh ulama tersebut, dengan tanda Dia mendapatkan keterangan dengan tindakanmu, dengan aman Kenapa demikian? Karena ulama harus sunnah selalu beramal di atas ilmu dan di atas sunnah. Berapa banyak ulama yang datang ke ulama yang lain? Dia hanya sekedar mengambil satu riwayat, dua riwayat, atau mengambil sebagai itu, tetapi dia mendapatkan dari perilaku dan tindak ulama tersebut didapatkan ilmu yang baik diberikan ilmu yang baik, bimbingan arahan إن السلامات سلف الله قال يزيد فلان فلان بالكفر إلى شرع علماء إذا لم يبرك على الإنسان الإسلام فلان بالكفر إلى العلماء Dan kita dapat di Allah orang yang jengkel dan tidak suka terhadap ulama usulnya. Tidak suka mengikat dirinya dengan ulama usulnya. Wallahu a'lam sifat Mengambil ilmu, mengambil kaidah dari fatwa bimbingan itulah dirikan di antara istibah مميزا بالإسلام علماء ارتباط الوسيط بعلماء السنة كلنا مؤمنين بهداك الذي وهداك على الله سبحانه وتعالى دعوة أهل السنة فكان قلت في نفس الكتاب لإمام الجاهل والحمد لله فعن يمنع berjalan dengan sendiri, tidak terbimbing dengan ulama, maka tentunya kita akan katakan kita pada hari ini kita akan berkumpul di masjid ini. Karena ini adalah hari kita tidak akan berkumpul di masjid. Kalau kita tidak terbimbing dengan ulama, tetapi Alhamdulillah karena diri oleh para ulama dakwah ini makmur dakwah ini tersebarkan dakwah ini diterima dakwah ini dimudahi oleh musuh dakwah ketika kita berpegang atau berjalan bersama mereka para ulama kita jalan di negeri ini tidak lepas dari mereka. Sehingga kalau ada di sana yang berusaha dan berupaya untuk melepaskan kita dari ulama kita, maka dia akan yang mau mengajak kita kepada kehancuran terhadap dakwah kehancuran terhadap dakwah dan ternyata hari ini juga kita dapati di antara manusia mencoba untuk memisahkan kita dengan ulama sehingga kita nantinya berjalan sendiri tanpa bimbingan ulama tanpa bimbingan ulama banyak perkataan banyak ukiran yang kita dengarkan di luar sana bahkan mungkin kebenaran kita. Mau sana wakilah alat penunjang yang ada di sisi kita atau alat-alat elektronik yang ada di tengah-tengah kita Bagaimana kita melihat dilecehkannya para ulama? Bagaimana kita melihat dilecehkannya para ulama? yang notabene ulama tersebut adalah ulama Rabbani yang diakui oleh umat, diakui oleh ulama pula. Ulama yang memimpin umat kepada al-haq. yang kamu kenal, wallahu wajib. إذا ما مسألة المكياج فقد حصل من المركز بهذا الدين فتناقض عالم كبير علماء المال كعلي الجبلي الشيخ ربيع الله تعالى في دين على حياة الكاذبين bahkan mereka adalah orang yang dibimbing oleh dia sebelumnya ada di antara mereka mencoba meremehkan mencoba meremehkan sampai dalam kalimat sampai dalam kalimat ya, yang ya, kopi tidak memberikan jaminan surga kepada siapa orang Syekh Robi tidak memberikan jaminan surga. Kalau ini bukan kalimat kecehan dan kerehan, maka kita tidak tahu kalimat apa ini. Ini adalah kalimat pekerjaan dan sebagainya. Karena kita ketahui secara bersama, tidak ada di antara manusia yang memberikan dengan Tuhan. Tidak ada di antara manusia yang memberikan jaminan surga. Yang memberikan jaminan surga hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada pun Nabi dalam Rasulnya itu pun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia secara umum tidak ada yang memberikan jaminan surga. Kenapa Allah mengatakan dengan perkataan yang amat jelek tersebut kepada alim rabbani yang telah memberikan waktunya umurnya sebagian kepada Jawa di negeri kita ini. Dengan perkataan yang amat tidak memberikan jaminan Di sana ada perkataan yang lain yang mereka Hal yang mengucapkan ini adalah mereka diun orang-orang tidak mengatasnamakan dirinya dakwah salafiyah atau dakwah salafiyah mungkin kita katakan itu adalah hal yang wajar karena mereka adalah memiliki dakwah dakwah salafisme. Tapi yang mengatakan ini adalah orang yang berada dalam dakwah salafisme menerangkan dirinya di atas dakwah salafisme. Dia mengatakan di antara perkataannya atau di antara perkataan yang terlontarkan atau ulama hanya kebanyakan Apa kelemahan kegiatan ibadah? Apa maksud dari perkataan ini? Bahwa tidak harus dan Ya Allah. Ini sekian dan pilihan Dan kita juga sudah tahu secara maklum dengan pengetahuan yang pasti, dengan pengetahuan yang pasti bahwa ulama juga kerja semua saja dan kita tidak pernah mengatakan anak ulama itu ada sehol itu. Tetapi kenapa kata itu diusahakan? Kalau dalam tanpa masuk kerajaan dan kerenaan Berapa diri yang digunakan dan dilonggarkan oleh Allah? Kalimat demi kalimat dilonggarkan ada orang-orang yang jelek yang mengatasnamakan dirinya berada di atas dakwah dalam itu. Ini menunjukkan kepada kita tidak adanya pengikatan dengan para ulama. Tidak adanya pengikatan dengan para ulama. Padahal kita ketahui bersama kita dapat ikut bertahan bersama mereka para ulama kita. Kita dapat kebaikan bersama mereka para ulama kita. Kalau kita jalan dengan sendiri, maka saya kita sama seperti kelompok-kelompok kita, kelompok-kelompok hawa nafsu yang berjalan dengan sendiri menurut pendapat, menurut pemikiran mereka dan hawa nafsu mereka masing-masing. والله اعلم بالصواب قال صعبة صعبة مريم هذا النبي صلى الله عليه وسلم بلا مانع لا مانع تتطابق dengan mereka ambil mereka tidak meletakkan dengan sendiri Mereka tidak menerapkan dengan keputusan mereka sendiri. Mereka menerapkannya dengan meminta dengan orang yang lebih alim dari dan dengan para sahabat. Umar radhiyallahu yang puncak keilmuan menjadikan Abdullah bin Abbas sebagai penasihat. Di antara penasihat-penasihat yang ada, Kenapa tidak dikatakan Abdullah bin Abbas pada Abdullah bin Abbas adalah berikut adanya? Karena Abdullah bin Abbas memiliki ilmu, alimnya di antara ahli sahabat yang diketahui. Kalau dia berikutnya. Di dunia lain, mereka bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud dalam banyak perkara. Kenapa bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud? Karena Abdullah bin Mas'ud adalah alimnya para sahabat. Itu menunjukkan mereka pada selalu saja berpegang dan mengikat diri mereka dengan para ulama walaupun mereka sudah adalah para ulama. Allah benar para ulama. Tapi tidak lantas mereka berlepas diri begitu saja. Mereka dalam keputusan-keputusan yang penting, keputusan-keputusan yang genting, mereka minta diri dengan ulama Harus dalam perkara-perkara yang penting dan perkara yang penting mereka mengikat dirinya dengan para ulama terlebih di dalam dakwah Allah. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan dari Jawa Allah. Sebagai contoh disebutkan oleh para ulama, Isa Abu Musa Al-Ashari. Ketika Abu Musa Al-Ashari Allah Allah Allah mendapatkan kaum di masjid menyibukkan diri mereka dengan berzikir menggunakan batu-batu kecil. Sementara berzikir yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menggunakan menggunakan jari-jari tangan saya. Jari-jari tangan saya. Tetapi dapat dikong berpikir tidak menggunakan batu-batu itu. Lantas nah, kemudian Abu Musa pun mengetahui bahwa ini berkaitan dengan orang banyak, berkaitan dengan apakah nanti perkara ini bakal diterima atau tidak, masalah atau tidak. Kalau kemudian mengingkari, kita langsung bilang kepada Muhammad, Menurut sahabat Nabi dan mengerti apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi beliau kembalikan mendatangi Abdullah itu Mas'ud. Beliau tinggalkan masjid, beliau datang ke rumah Abdullah itu Mas'ud. Ternyata di rumah Abdullah itu Mas'ud didapat manusia secara berhubung. menunggu keluarnya Abdullah itu Mas'ud. Mereka berkumpul ingin bertanya kepada Abdullah itu Dan ketika keluar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu maka Abdullah bin Mas'ud melihat ada saudaranya Abu Bakar Al-Ash'ari maka kata beliau biarkan ada apa denganmu biarkan saya nanti menyelesaikan urusan yang lain dulu setelah itu sampailah kepada Abu Bakar Al-Ash'ari Abu Musa Al-Ash'ari pun mengatakan telah terjadi di masjid demikian dan demikian maka Allah yang dimaksud pun datang ke masjid dan meminta mereka. Apa yang diperbuat oleh Abu Musa al-Ash'ari menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat juga berpegang mengikat diri mereka dengan dengan ulama, dengan ulama. Maka tentunya kita di sini mengikat diri kita dengan ulama karena dengan kita masalah agama ini, karena dengan kita masalah dakwah ilmu, karena dengan kita masalah urusan manusia yang banyak, kita berpegang. Kita mengikat diri kita dengan mereka para ulama. Dan secara khusus sini ulama tentunya mereka adalah sebagai ulama. Al-Bawah ma'akainukum. Al-Bawah ma'akabikum. Bahwa mendapatkan bersama Tuhan. Lalu dalam menafsi lain. Selama ada manusia dalam keadaan baik. Selama mereka mengakibatkan Selama mereka bersama orang-orang yang senior yang besar dari sisi usia dan umurnya dari kalangan ulama mereka. Sehingga apa yang dapat dari pelajaran terhadap beliau, Asyik Fadi Habibullah Ta'ala yang sudah tadi telah terjadi pada sebagian orang dengan dirinya dan ada yang dia adalah memiliki dakwah kerafian ini Memiliki hak, memiliki prinsip dan pokok dakwah kerafian ini sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saudara yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh mereka? Apakah yang diberikan jaminan surga? Maka kita katakan bahwa kita beliau tidak memberikan jaminan itu. Tetapi apa jalan dari petunjuk beliau dan dari keterangan beliau Yang lebih baik dia berkitabkan sunnah Kami dalam umat ini tentu akan lebih kita kepada apa? kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan ini ternyata wujud Apakah Jokowi memberikan dengan surga? Ternyata muncul kepada orang yang dikasih oleh Yahudi. Orang yang ditinggalkan oleh umat, oleh Yahudi terhadap umat. Dan bersama dengan Dia itu adalah Masihlah Abu Daud. Ketika beliau mengatakan demikian, maka muncullah kalimat tadi muncullah kalimat tadi Asyik boleh Al-Jabi ya Allah Ta'ala Wahai Muhammad ibn Ali al Allah Ta'ala Allah akan tentang bagaimana Tahdidnya ulama sunnah kepada seorang apakah dipegang maka jawaban mereka berdua sebagaimana makan kalau seandainya takdir tersebut tentunya tidak ada yang berisi dari ulama sunnah yang lain dan takdir tersebut Tentunya dibangun di atas hujjah. Di atas dalil. Di atas keterangan yang pasti. Masalah dibagi mengumpulkan dengan takdir. Apalagi bukan sunnah tidak akan mengatakan tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang dia mau dia rela di dalam ma'rufah kepada ulama sunnah ulama rabbani maka dia tidak akan berkata kecuali dengan perkataannya dan dalam urusan tahbir ini tentu ada urusan pribadi bagi ulama tersebut فدرب عليهم أن يملكنا جوهرنا على الله سبحانه وتعالى وأصبح من الركاب الأمن بالإجابة سبحانه ان معنا فقد اليوم والله أعلم الصواب فدرب عليهم أن يملكنا جوهرنا على الله سبحانه وتعالى فإن هذا هو كما لا يعلمون بدون تقريبا لم ينسونا كما تعالى tidak ada pengakuan bahwa seorang manusia bisa memberikan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala tetapi apa yang diimpinya itu dibantu yang terjadi dibantu yang argumen Al-Kitab al di dalam salatin umat yang ini semua kali kita jalan kita akan terjadi dengan surga surga Allah Subhanahu wa taala atau terjadi kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Anda mengatakan mereka mengatakan Apakah ulama Hanafi ekonomi saja? Apakah ulama Hanafi ekonomi saja? Maka jawaban kita juga sebagaimana perkataan yang lainnya dari para para ulama. Ulama bukan Hanafi ekonomi. Ulama bukan ekonomi. Dan setiap manusia diambil dari pegangi perkataannya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi belum mengetahui bahwa yang berbicara dalam masalah ini adalah teori dan dia berbicara di atas ilmu. Dia berbicara di atas ilmu. Dia berbicara di atas kerja, Dia berbicara di atas data yang pasti. Kalau punya tidak berbicara. Kalau punya tidak berbicara, Maka dengan apa yang dia katakan, wajib bagi dengan yang bagaimana telah disebutkan tadi dari asyik Bed, dari asyik Muhammad Ibnu Muhammad Nabi Burhan Al-Marsali Hafizahullah jami'an Wajib bagi berkenan Sama lagi Sama lagi menerima berat semua walaupun ini datang dari seorang itu wajib menerima berat semua apabila ini datang dari seorang itu Jika ja'akum, farikum, binarakum, fatabayanu. Di dalam ayat dinahan oleh para ulama kalau ada fakir yang akan memberikan khabar kita perlu meneliti karena fakir ini khabarnya dibarukan kita kembalikan tapi kalau yang datang adalah orang yang zimah maka kebetulan tidak kata Imam Tuhan Rahimahullah Ta'ala dengan ayat tersebut wajib menerima khabar zimah wajib menerima sholat Jumat. Wajib kami menyampaikan sesuatu dengan benar, terbukti dengan dalil kita dan sunnah dan beliau adalah dewa wajib kami menerima sholat Jumat. Jangan kamu mengatakan ini cuma saja. Apa ulamanya dewa ini? Ya Subhanallah. Dan kita katakan, kalau punya ngomong dan hal itu hanya ada saja tapi dengan keadaan yang telah diterangkan tadi maka mesti kita berpegang dengan dan lagi lagi apa yang kamu katakan bahwa hanya boleh saja ulama yang baik namun dia tazik dia tak perdebatan dia tak perbincangan kalau telah lengket, telah ada pada diri manusia, walfiyahubillah, kebenaran dari siapapun ditolaknya. Kebenaran dari siapapun ditolaknya, sampai kepada alimnya yang benarkan ditolaknya. Allah ma'alam Demikian saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ingat, ini hal prinsip keistimewaan dakwah ini adalah berkat dan meminta diri dengan para ulama. Para ulama. Walhamdulillah sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Dakwah di negeri kita ini berlangsung terus menerus. Walhamdulillah dalam segala keadaan, dalam segala keadaannya selalu terbimbing dengan ulamanya selalu terbimbing dengan ulamanya sehingga kita pun mendapatkan barokahnya dari dakwah yang mulia ini wallahu a'lam bishawab demikian saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pokok yang keenam dan kita menganggap ini juga merupakan pokok yang paling penting. Ada dengan fitnah atau zaman fitnah sekarang ini yang banyak melecehkan para ulama. Banyak melecehkan para ulama. Bahkan banyak di antara mereka menganggap dirinya sebagai ulama, menganggap dirinya sebagai ulama dan sebagai ulama yang sebetulnya ulama. Mereka menganggap menganggap dirinya sebagai ulama dan mereka melecehkan ulama yang sebenarnya ulama. Allahul Mereka salah orang-orang yang kita kenal dari umur, usia, orang yang boleh dikatakan berumur, maka kita katakan kepadanya, Mas itu pun tidak boleh. Karena siapa dia dengan ulama yang dia lecehkan? Tapi terkadang dan yang banyak terjadi yang muncul di permukaan adalah anak muda. Anak anak muda yang belajar tahun bertahun atau pada lama umur belajar mereka paling lama mohon paling lama umur mereka belajar sepuluh tahun kemudian tidak tak memberi alim yang alim ini umurnya sama dengan kakeknya dalam belajar agama. Usia kakeknya, usia kakeknya sama dengan alim ini dalam pembelajaran terhadap agama. Maknanya kakeknya dulu ketika masih muda umur tujuh tahun itu berbeda Nanti orang kita dapat hidayah kakeknya nanti usia dari umur tujuh puluh tahun di akhir itu. Itu kan ada hidayah. Sementara alim belajar memang mulai dari umur 7 tahun. Kurang daripada itu. Artinya pembelajarannya dari 7 tahun sampai 10 tahun yang saya katakan kurang itu. Berapa lama perjalanan waktu? 70 tahun. Bahkan ada yang ada mereka seperti apa yang datang dari kebenaran yang kita ketahui, Syekh Robi, Abdullah Ta'ala, Harusnya tidak salah dan menunjukkan umurnya 84 tahun. 84 tahun. Al-Hasan terpaksa menuliskan Al-Hasan di masjid kita ini dari salah satu tokoh Hizbi. Imam Rasyid Al-Sihoti Hari Allah Ta'ala dengan bacaan yang alat-alat alihatan belum lahir dengan mungkin pengambilan buku atau lebarnya alihatan lidahnya buku itu belum lahir alihatan teori terberjauh alihatan itu maha gurunya Yesus ma lui è in più. Usare le verità, che come kalau saya katakan itu tahu kok luar biasa berguna. Tahu dua tahun, tiga tahun, setengah satu tahun. Waktu Aku hasan saja berbagai naik yang sudah berdakwah. Dalam beliau umur empat tahun. Lepas menggunakan banyak umur usia dalam menyampaikan Islam memiliki kaum muslimin apa pantas kalian membacakan ليس منا من لم يا من لم يرحم نعم من لم يرحم كبيرنا من لم يرحم صغيرنا ولم يحترم كبيرنا bukan dari kita kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang cinta saya kepada diri dan bukan dari kita orang yang melecehkan kita hormat kepada orang tua Orang tua disebutkan para ulama di sini kabir bagi yang pertama sistem usia wal ilm usia dan ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah Tuhan yang ditanyakan kepada beliau dua orang yang berdiri satu umurnya lebih besar dan satu umurnya lebih lebih muda satu umurnya lebih tua dan satu umurnya lebih lebih muda jika dua orang yang tidak mengadukan perkara yang kata Rasulullah beda yang dia dan guru dan besar dua dalam urusan bertanya menjadikan masalah mempertanyakan memasalahkan masalah mereka karena Rasulullah janji maka terguna dengan keterangan keterangan ini bukanlah dari seorang yang beradab dan mengerti adab bahkan perlu diajari adab kita boleh jadi kalau tidak mengerti adab tidak boleh yang diputuskan kalau tidak mengerti adab perlu belajar adab maka dia belajarkan yang mana itu perlu diajari adab Tidak boleh mengajarkan kibar Jangan kan kibar Orang-orang yang boleh mengajarkan Tidak boleh ibar ibar ulama ibar dalam ilmu wa iman wa taqwa Demikian saudara kalian yang dimuliakan oleh Allah Hati-hati Sehingga kita katakan Di masjid kita Di sini Insya Allah Ta'ala yang terakhir Dalam pertemuan kita yang pertama Bahwa poin ini amat penting sekali Menikah diri kita dengan ulama kita. Jangan dianggap perkara yang kecil, perkara yang kecil, remeh. Karena alhamdulillah kita dapat keberkahan dakwah ini Kita dapat kebaikan dakwah pada hari ini. Dikarenakan bifadlillah dengan keutamaan dari Allah kemudian mereka para ulama yang telah membimbing yang membimbing kita dan secara khusus kita sampaikan tadi berkenaan Syekh hati Allah Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa negeri kita ini Alhamdulillah belum punya tumbas besar. Tumbas yang amat besar di negeri kita ini. Apa banyak kejadian yang hampir saja menimpa kita kita kalau Alhamdulillah Alhamdulillah dengan keutamaan Allah Antas kemudian belum memilih kita selamat dari ini kita selamat dari ini nah Sehingga mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang baik bagi kita pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf kalau di sana ada kekurangan dan di sana ada kesalahan daripada perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وأصحابه وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين